Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap, terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Terakhir kita ambil mengenai al-ha atau ha dengan ha yaitu tahwilus sanad, perpindahan sanad. Apa ya? Sanad itu terkadang berpindah satu hadis memiliki sanad yang banyak. Satu hadis sanadnya banyak, jalurnya banyak. Nah, terkadang perawi mengatakan ha. Ha itu apa sih? Tahwilus sanad, perpindahan sanad. Berpindah dari sanad yang satu ke sanad yang lainnya. Mahfum soalnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Seperti itu. Nah, tapi kalau alif kemudian hamzahnya di bawah kemudian lam dan itu bacanya bagaimana itu? Ila akhiri, jangan al-akh gitu. Paham ya? Dulu pernah ada bacaan dulu. Ini kok baca al-akh. Bukan al-akh itu ila akhirih. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Misal tahawulil 'inda akhir sanad atau 'inda akhir isnad. Sekarang contohnya yang perpindahan sanad tapi di akhir sanad. Sanadnya berpindah tapi di akhir sanad itu loh, bukan di tengah pertengahan sanad. Kita lihat. Qaulul Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Husain Abu Abdullah, na'am. Muhammad bin Ismail Ahsan digelari dengan apa? Eh, barakallahu pesana Usama Jabalul Hifdz gunungnya hafalan. Berapa ribu yang dihafal oleh beliau? Ayo 100 ribu hadis yang sahih, 200 ribu hadis yang tidak sahih. Naam. Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana ابن ابن علية عن عبد العزيز بن سهيب عن Anas bin Malik عن النبي صلى الله عليه وسلم ha ini ha ini di akhir sanad berarti kan ha sudah selesai sampai Rasulullah ha perpindahan sanad apa maksudnya wa haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik masyaallah Syu'bah bin Hajjat Abu Bustam Amirul Mukminin fil hadis Qatadah bin Di'amah Abdul Khattab As-Sadusi rahmatullahi alaihi semua al-hadis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini paham enggak perbedaan syaratnya di akhir syarat ini ya? Selesai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha. Nah, ini berarti perbedaan syaratnya di akhir sanad. Paham belum? Sanad sudah selesai dari awal haddatsana fulan qala haddatsana fulan an Abi Hurairah an Rasulillah. Ha. Selesai sanadnya berarti kan? Nah, itu perbedaannya di akhir berarti. Karena ha itu artinya perpindahan sanad. Paham insyaallah? Berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan aku lebih dia cintai dibanding orang tuanya dan anaknya dan manusia seluruhnya ini bayangkan ini dalil yang membantah orang-orang nah barakallahu fikum kerja di bawah naungan kepalanya atau di bawah naungan perusahaan kemudian melanggar syariat. Ini dalilnya. Jangan sampai dia lebih mencintai apa? perusahaannya, atasannya, bosnya daripada perintah Allah dan Rasulnya. Paham ya? Besok kalau ingin gajinya naik, syaratnya harus jenggot di syukur bersih. Kata dia, siap katanya. Nah, dia demi mentaati apa? Peraturan bosnya dapat gaji yang banyak, tapi melanggar perintah Allah dan Rasulnya ini yang berbahaya. Paham ya? Kalau cuma melepaskan gaji satu hari satu M, paham ya? Satu M sehari dilepaskan gitu aja karena gara-gara melanggar syariat, lebih dia dahulukan daripada dia melanggar syariat dapat satu M sehari tadi. Paham ya? Tahu satu M antum? Apa itu? Eh, miliar. Sehari satu miliar. Misalkan taruhannya melanggar syariat, tinggalkan. Kalau nggak ada solusi yang lain, tinggalkan. Tinggalkan satu M tadi demi mengamalkan syariat. Harus kuat-kuatan. Rezeki di tangan Allah Taala sudah diatur tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun, Husain? Dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun. Sahih, tercatat semuanya sudah. Enggak perlu khawatir. Tinggalkan satu M kerja jualan tempe, jualan tahu. Halal enggak? Halal. Hasilnya lumayan. Paham ya? Yang jelas intinya selamat dari barakallahu fikum selamat dari pelanggaran syariat tadi. Allahu musta'an. Wa misalu tahawul fi asna'ihi contohnya yang perpindahan di pertengahan sanad, bukan di akhir pertengahan sanad. Qaulu Muslimin, ucapan Imam Muslim. Imam Muslim siapa namanya? Abdullah Muslim bin Hajjaj, Abu Abdul Husain. Beliau ini gurunya Imam Bukhari atau muridnya? Muridnya atau gurunya? muridnya. Nah, barakallahu fikum sama-sama punya sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Kita lihat. Qaulu Muslimin rahimahullah haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Laits, ha. Baru sampai tengah-tengah sudah ha. Ha itu tahwilus sanad, perpindahan sanad. Dari sanad satu ke sanad yang lainnya. Wa haddatsana Muhammad bin Ruh, qala haddatsana Laits an Nafi' an Ibnu Umar. Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Nafi' ini apanya Ibnu Umar? Maula. Apa itu maula? Sana. naf ini maula itu Umar. Maula itu apa maula itu? Maula itu apa maula? Budaknya. Kurang dikit lagi kalau cuma budaknya kurang. Apa? Bekas budak. Berarti budak yang diperdekakan oleh tuannya. Maula. Apa maksudnya ya dulu berarti budaknya Umar sudah diperdekakan dari Maula namanya. Jamaknya apa jamaknya? Mawali. Nah, barakallahu fiikum. Ahsantum barakallahu fiikum. Berikutnya, wa haddatsana Laits an Nafi' an Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala ala kullukum ra'in ketahuilah sesungguhnya masing-masing kalian adalah pemimpin. Kalian itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dan masing-masing kalian akan dipertanyai tentang kepemimpinannya fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi maka seorang pemimpin yang memimpin manusia dia pemimpin dia dan akan ditanya tentang kepemimpinannya paham ya warajulu ra'in 'ala ahli baitihi dan seorang lelaki adalah pemimpin untuk memimpin memimpin rumah tangganya atau keluarga rumahnya rumah tangga nah wa huwa mas'ulun 'anhum dia juga akan ditanya tentang apa yang dia pimpin dalam rumah tangga tersebut jadi pemimpin itu enggak harus besar enggak harus Mau jadi raja, enggak harus menjadi presiden tuh enggak harus. Antum nanti suatu ketika sudah menikah, punya istri, punya anak atau punya istri saja, sudah menjadi pemimpin, pemimpin rumah tangga, PRT. ya, pemimpin rumah tangga. Yang perempuan IRT, ibu rumah tangga. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai wah anak nggak bisa jadi pemimpin anak. Coblosan berkali-kali kalah terus. Ingat, dia itu sebenarnya pemimpin rumah tangga. Paham ya? Jangan dari pemimpin sama presiden aja bayangannya. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala ila 'ala baiti ba'liha wa waladihi. Ba'ltu zauj, ba'ltu. Nah, ba'l ada dua makna. Ba'lun terkadang artinya zaujun, terkadang ba'lun artinya apa? Berhala. Paham ya? Hati-hati jangan sampai keliru ngartikannya nanti. Nah, kalau antum artikan seorang wanita itu pemimpin, eh, memimpin apa? Rumah berhalanya. Paham ya? Wah, ini rumah berhalanya bagaimana ini? Rumah suaminya dan anaknya. Di pem, kalau suaminya nggak ada, yang memimpin perempuan tadi, istrinya tadi. Baal itu artinya apa? zaud di sini. Terkadang artinya bahala, apa? Ber, berhala. Contohnya adalah firman Allah Taala apa? Apa? Antum? Antum? Antum? Antum? Antum? Antum? Ahsan atadaruna ba'lan wa tad eh? atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin? Apakah kalian menyeru kepada ba'l berhala, ba'la bakka? Ba'la bakka dalam nahwu ba'la bakka. Ba'lun itu berhalanya, bakun pemiliknya. Ya enggak? Seperti itu kan? Jadi atadaruna ba'la wa ahsan al khaliqin. Nah, kenapa kalian justru menyeru berdoa kepada berhala dan meninggalkan sebaik-baik pencipta? Itu ba'al. Paham ya? Contoh yang ba'al artinya zauj dalam Al-Qur'an. Hah? Apa ayat tadi? Wa bu'ulatuhunna itu ya. Aywa, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradihinna itu kan. Nah, jadi suami-suami mereka itu berhak untuk untuk apa? Untuk mendapatkan istri yang dicerai, cerai dua, cerai pertama tadi. Jadi enggak boleh nikah kepada orang lain selama masih cerai satu cerai dua. Wah masalah apa lagi? Itu masalah fikih. Kami ya, tolak itu ada dua. Itu pembahasan nanti ada ya. Tolak rojih, tolak bain itu nanti pembahasannya. Perhatikan dulu sini. Wah Wahya mas'ulatun anhum dan dia nanti akan ditanya tentang apa? Tentang kepemimpinannya. Wal abdurrahim seorang budak juga pemimpin ala mali sayyidihi. Pemimpin apa? Harta tuannya. Jadi harta yang dipegang oleh budak itu bukan milik dia, milik tuannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Wa huwa mas'ulun anhu dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Ala fakullukum ra'in. Ketahuilah maka masing-masing kalian adalah pemimpin wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nasallahu salamatan afiyah. Cukup sekian dulu barakallahu fikum hafizakumullah walhamdulillahirabbil alamin.